Embo. Yang kedua, hal istimewa dari Imam Ali karramallahu wajah. Saya menengah tak pikir aku kira untuk lali. Mangkitmu ngaji syukur jeplak. Ceramah ini ya gak gampang. Mulane ya larang. ya menyampaikan sesuatu yang kira-kira gampang dipahami ini juga ya gampang anggapmu angel menengok pokoknya gue nek lali ras situ tak omong Ketika kita punya masalah besar, jangan pernah mengatakan kepada Allah bahwa saya punya masalah besar. Jangan. Tapi katakan pada masalah itu bahwa kita punya Allah yang maha besar. Ngono. Elengku eh, ngono. Lali ya aku. Karena Gusto menengok. Sebesar apapun masalah, kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, beres. Maka ketika di dalam sholat kita ikrar minimal sehari semalam 17 kali sing sholatnya rutin. Iya karena butuh wa iya sumpuan ter Iya karena butuh wa iya Di dalam sholat seperti itu ikrar kita. Praktek di luar sholat juga harus seperti itu. Ya harus iya karena butuh wa iya nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami menyembah menyembah hanya kepada Allah nggak boleh kepada yang lain dan sekarang banyak orang yang mulai melupakan Allah karena yang disembah jabatan yang disembah kedudukan yang disembah kekayaan yang disembah harta benda bahkan kadang-kadang yang disembah itu cewek lebih banyak menyebut nama tuh cewek daripada nyebut nama Allah Hmm, Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Nia. Masuk doyan karo rupamu. Bocah-bocah ini sembuh, Pak. Ini dia ya cah peterongan loh. Nah, saat ini lah kata atau prakteknya di dalam sholat, iya kena butuh, tapi di luar soal, wadukun, nastaim. Nah minta pertolongannya nggak sama Allah, tapi minta pertolongannya ke maka minta pertolongan hanya kepada Allah. Tempat curhat terbaik hanya Allah. Apapun kasusmu, apapun persoalan hidupmu, apapun problemmu, curhat itu nang Gusti Allah. Curhat nang Facebook. curhat nang Allah itu enak gak dari pulsa gak dari antai paketan karena sing komen paling sing komen malaikat dan itu tidak diketahui banyak orang tapi kan curhat nang Facebook iso dadi geger sak kancamu dhewe akhirnya blokir ada orang iso potong kamu ya metu mlebu metu mlebu jemburis jemburis Lempet bu ini dua iman-iman gue yang itu. Pokoknya nek curhat yuk mik nih Gusti. Wis ngono ae. Nah, di antara bentuk curhat kepada Allah itu melalui apa? Sholat. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa sajidun. Sedekat-dekatnya jarak antara hamba dengan Tuhannya itu adalah pada waktu bersujud. Nah, kalau dalam sholat berjamaah tentu kalau jadi makmum sujudnya ukuran waktu pendek lamanya, sebentar lamanya kan tergantung sujudnya imam. Kalau mau jadi imam terlalu lama sujudnya ditambah doa doa doa doa doa kasihan makmumnya. Mancal-mancal makmumnya. Lek jadi makmum nggak sesuai dewe kuwi ditinggal imam lah ketinggalan kereta. Maka yang paling pas dan paling enak itu adalah ketika sholat sunnah dalam sujud waktu sholat sunnah perbanyak berdoa. Doa-doa yang dari Al-Quran, doa-doa yang maksur dari Rasulullah, atau doa-doa yang lain. Dan doa itu kan tidak harus bahasa Arab. Maka diantara jamaah yang hadir di sini, kita nggak tahu siapa yang doanya diijabah. Bisa jadi sehingga doanya lempit nopo wonge orang ngerum sih tapi dungane mandi diijabahi Gusti Allah jangan dibilang orang yang doanya mustajabah itu yang gayanya ahli zikir yang tasbih gede ini sak kelopo-kelopo ya kelopo tenanan kuwi direntengi digawe tasbih nek ngitung mek gelodak gelodak gelodak gelodak kalau lagi wiridan hmm. lebay alay Dongeng sing mandi ora kudu wong sing pinter bahasa Arab. Apa apa bahasa Arab? No warung e bahasa Arab. Bayar e lho bahasa Arab. Takon e. pinten Bu? 70000. minas minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki Bu duwe. Bareng disusui telung puluh ewu niki pas Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Sing duwe warung langsung neblek dodo. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki ana Arab kesasar. Oi. Oh, iya. Halo. Ud'uni astajib lakum. Janji negosi Allah pokoknya ndonga mesti dituruti. Ngoten nggih? Cuma doa itu ya jangan terlalu rinci jangan terlalu detail doa itu terlalu rinci terlalu detail ngono itu ya orang kok bingung bodoh karo nuntut Gusti Allah ya Allah saya minta jodoh istri yang tinggi tingginya 178 ya Allah ukuran sepatunya nomor 34 ya Allah ukuran BH nya nomor 32 ya Allah itu kan doa yang terlalu rinci itu Kemudian kok jaluk bojo sing ukuran behane nomor papa sepatunya nomor loro terlalu detail niku. Ya minta istri yang solehah, tapi juga jangan terlalu diringkas. Allahumma ya Allah, kau tahu yang ku mau. yang ketiga, apa anggit apa? nyawa ngake ilo Yang ketiga, yang ngelirik arang-arang. Loh, ini ini kata kata bijak yang luar biasa, itu kata bijak. Catat no status ini. menengok. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk berhenti. Utawa mungkin kata-kata sing luwe pas terus lagi ya gak apa-apa. Jangan pernah mencoba untuk putus asa dan jangan pernah putus asa untuk mencoba. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Ini yo karung mikir aku lu gak karung mikir tuh. Angen-angen ini angel ya, ora karuan. Jangan pernah pernah mencoba untuk putus asa karena putus asa itu adalah dosa wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun wis mbok eling-eling tayasune mau Jadi bahasa Arab bro Akhirnya tay asu tay asu kan ada ayat Quran yang seperti itu oh, coba gue ayat Quran tak antemi iya, ayatnya memang seperti itu kok wala tai'asu min rauhillah kowe iki diomongi tenan kowe iki ra tau maca Quran diomongi wong kok Makanya burinya terus innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun jangan pernah putus asa dari rahmat Allah karena sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir maka istilahnya tadi bagaimana pesannya? Jangan pernah mencoba untuk putus asa dan jangan pernah putus asa untuk selalu mencoba. Karena sebagaimana kata banyak orang, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Apalagi orang putus asa sangat dilarang. Putus asa itu adalah separuh dari kegagalan. Orang putus asa, orang mengeluh, berarti dia hidupnya sudah gagal separuh. Ini kata-kata bijak tok bengi ini, larang ini rekan itu. Aku jarang-jarang loh ngetok nong ini. Ini soal ilmu larang ini. Bapak Anwar Teguh. Kelambemu. Ya aku nek terima jadi motivator kayak Mario Teguh, Nyaman aku. tapi mau tak tone kata-kata model ngono ku sing tadep yo begecil-begecil ngene. Apa yo nyandak utete?